Bagaimana orang-orang Arab di zaman di zaman jahiliyah mereka terjerumus dalam penyembahan berhala ya. Dan kita telah jelaskan pula e, di mana Allah Subhanahu wa taala telah murka tatkala itu terhadap penduduk dunia seluruhnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh lima Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وإن الله نظر إلى أهل الأرض al عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب min ahli al-kitab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat penduduk bumi kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka seluruhnya baik yang Arab maupun yang ajam yang selain Arab kecuali hanya sebagian orang-orang yang tersisa dari ahlul kitab selain orang-orang Arab yang tersesat dalam uh, kesyirikan demikian juga di sana ada agama-agama lain yang juga merupakan bentuk-bentuk eh, uh, kesyirikan yang menyebabkan penduduk bumi tatkala itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama-agama tersebut juga masuk ke dalam jazirat Arab. Dan antaranya agama Majusi masuk juga ke dalam jazirat Arab. Demikian juga uh, agama Yahudi masuk juga dalam jazirat Arab. Dan demikian juga agama Nasrani, agama Kristen masuk juga dalam jazirat Arab. Sehingga sebagian dari kabilah yang ada di jazirat Arab uh, akhirnya memeluk agama Majusi sebagaimana sebagian dari kabilah Arab juga memeluk agama Yahudi dan sebagian kabilah Arab memeluk agama Nasrani ya. namun uh, oleh karenanya pada saat ini kita akan menjelaskan tentang pengaruh Yahudi terhadap eh, kabilah-kabilah uh, kabilah-kabilah ada di jazirah Arab ya. Adapun orang-orang Yahudi kalau mereka masuk di jazirah Arab Nah, di antaranya mereka menunggu kedatangan seorang nabi yang mereka tahu benar bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan ada seorang nabi yang diutus di Jazirah Arab sehingga mereka sengaja untuk datang ke Jazirah Arab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang orang-orang Yahudi bahwasanya mereka mengetahui Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Kita kalau melihat anak-anak kita, Tentunya kita tahu benar bagaimana sifat anak-anak kita, bagaimana uh, model anak-anak kita, bagaimana ciri-ciri anak-anak kita. Demikianlah Allah menggambarkan. Saking tahunya ya, benar-benar orang-orang Yahudi itu ngerti tentang siapa Muhammad, sampai-sampai Allah menggambarkan pengetahuan mereka tentang Muhammad sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka. Sehingga mereka pun datang ke jazirah Arab ke Jazirah Arab untuk menantikan kedatangan seorang nabi yang mereka menyangka bahwa nabi tersebut adalah dari Bani Israel, dari suku mereka. Namun kenyataannya lain, ternyata Allah Subhanahu wa taala memutus Nabi Muhammad dari e, bangsa Arabnya. Orang-orang Yahudi ya, melakukan kerusakan ya, melakukan kerusakan. Setelah ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam mereka terus melakukan kerusakan sampai mereka melakukan perubahan-perubahan dalam uh, mereka Taurat Bahkan tidak ada kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang sangat luar biasa tidak seperti dilakukan orang Nasrani. Orang-orang Nasrani melakukan kerusakan. Namun kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam kitab Taurat mereka sungguh sangat luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya e, e, menyebutkan tentang penyimpangan yang dilakukan oleh dua agama ini baik Yahudi maupun Nasrani dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala apakah kalian kaum muslimin berangan-angan agar mereka Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani untuk beriman kepada kalian padahal sebagian mereka telah mendengar firman Allah Subhanahu setelah mereka mendengar firman Allah kemudian mereka menyimpangkan firman Allah tersebut Ya, mereka menyimpangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Padahal mereka sudah mengerti dengan Allah tersebut dan mereka telah mengetahui. Namun mereka tetap merubah firman Allah ya meskipun mereka mengetahui kebenaran akan firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di antaranya juga dalam firman yang lain, فَوَيْلُ lilladzina يَكْتُبُونَ الْكِتْسَبَ kitaba ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ hadza اللَّهِ Kata Allah, sungguh celaka orang-orang yang mereka menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Summa yakuluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengaku-ngaku bahwasanya apa yang mereka tulis tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Liyashtaru bihi dzamanan qalila agar mereka mendapatkan sebagian uh, sebagian dikit <laughs> dari dari dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lahum mimma kasabat aydihim." Ya, "Fawailul wailul lahum mimma yaksibun." Ya, sungguh celaka mereka akibat apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka dan sungguh kecelakaan bagi mereka akibat apa yang telah mereka lakukan. Adapun sebagaimana saya jelaskan tadi, kerusakan penyimpangan yang dilakukan yang dituliskan oleh orang-orang Yahudi dalam kitab Taurat sungguh sangat luar biasa. Ya, dalam kitab Taurat terdapat balaya, terdapat kerusakan yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan juga berkaitan dengan para nabi nabi Allah Subhanahu wa taala, para rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa penyimpangan orang-orang Yahudi tentang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya orang-orang Yahudi berani-berani ya, mensifati Allah dengan miskin. Mereka mengatakan Allah miskin, subhanallah. Mereka tahu Allah adalah Tuhan mereka. Namun dengan beraninya, dengan kurang ajarnya, mereka mengatakan Allah miskin, fakir. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ Ya. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwa Allah fakir, Allah miskin, wa nahnu Adapun kami adalah orang-orang kaya. Mereka juga sebagaimana juga dalam Al-Quran, uh, mereka mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً بُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ya. Kata orang-orang Yahudi, pasti tangan Allah terbelenggu. Apa kata Allah membantah? Bulat aidihim. Justru ya, tangan orang Yahudi itulah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu dan mereka telah terlaknat dengan apa yang telah mereka uh, eh, ucapkan bal yadahu mabsutatan yumtu kaifa yasha. Bahkan sungguhnya kedua tangan Allah terbentang. Allah memberi menginfak uh, sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah memberi rizki sebagaimana yang Allah kehendaki. Adapun kalau kita buka ya Taurat dan kita perhatikan bagaimana orang-orang Yahudi mensifati Allah tentunya lebih parah lagi sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an. Di antaranya mereka mengatakan Allah capek. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam enam hari pada hari ketujuh Allah capek pada hari Sabtu. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah katakan walaqad khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Kata Allah sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu enam hari. Dan kami tidak e, tertimpa pada kami rasa capek sama sekali. Mereka juga mensifati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga, Allah mencari Adam dan Hawa. Ternyata Adam sembunyi di balik pohon. Maka Allah tanya, "Di mana kamu ada?" Di manakah? Allah mencari Adam di mana? Subhanallah. Mensifati Allah Yahid. Mereka juga mensifati bahwasanya Allah menyesal. Disebut dalam Taurat bahwasanya Allah menyesal telah mengirimkan taufan ke, ke kaum Nabi Lut ya. Allah menyesal. Bahkan mereka mensifati Allah menangis. Bahkan mereka lebih parah daripada itu mereka mensifati wahai Allah Subhanahu wa taala bergulat sama Nabi Yakub alaihissalam. Hampir-hampir Nabi Yakub mengalahkan Allah dalam gulatannya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membuat makar sehingga akhirnya bisa mengalahkan Nabi Yakub alaihissalam. Sifat-sifat yang sangat buruk yang mereka tempelkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat orang Yahudi, penyimpangan yang dilakukan orang Yahudi dalam dalam Al-Qur'an. Dan ini tidak terdapat dalam kitab Injil yang di tangan orang-orang Nasrani. Penyimpangan yang dilakukan orang Nasrani tidak seperti ini. Masih ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Yahudi sungguh luar biasa mereka menganggap Tuhan mereka seperti teman mereka, benar-benar diinjak-injak oleh oleh mereka. Kemudian setelah mereka berhasil atau setelah mereka selesai dari menghabisi Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian mencela nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini suatu perkara yang tidak mengherankan kalau Allah saja mereka sifatnya seperti itu, ya hampir-hampir kalah gula dengan Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana dengan para nabi, para rasul? Tentunya lebih parah lagi sifat-sifat yang mereka tempelkan kepada para nabi. Tentunya mereka mengatakan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah sikir tukang, tukang, tukang mabuk. Mereka mensifati, mensifati Nabi Nuh alaihissalam tukang mabuk. Ya. Mereka juga mensifati Nabi Nuh mabuk dan bersinah Bahkan Nabi Lut alaihissalam bersinah dengan dua putrinya. Sampai akhirnya dua putrinya hamil dari ayahnya sendiri Nabi Lut. Subhanallah. Ini kedudukan yang sangat, sangat luar biasa. Mereka juga mensifati Nabi Daud berzina dengan orang wanita. Bahkan Nabi Daud berencana agar suami sang wanita tadi ini berzina dengan seorang wanita yang sudah memiliki suami. Sehingga Nabi Daud membuat nakal sehingga suaminya disuruh perang dan bisa pertama akhirnya meninggal supaya dia bisa berzina dengan bisa berzina dengan istrinya. Ini subhanallah. Apa sikap biadab dan kurang ajar yang mereka tempelkan kepada para nabi. Yang mereka mengatakan juga Nabi Ibrahim adalah dayus, Nabi Ibrahim adalah uh, Dayus apa sampai sampai Nabi Ibrahim menawarkan istrinya kepada raja yang zalim. Ada ceritanya tidak demikian. Mereka menolak Nabi Ibrahim yang telah menawarkan istrinya Siti Sarah kepada raja yang zalim. Demikian juga mereka mensifati Nabi aku, ya, suka mencuri bahkan Nabi aku berbuat makar. Mengambil nafian dari ayahnya Ishak dengan penipuan. Seharusnya kenabian itu diwariskan bukan dari Is dari Ishak kepada Yakub tapi kepada kakaknya Yakub, Nabi Yakub. Namun Yakub ingin mewarisi kenabian dari Nabi Ishak ayahnya sendiri akhirnya mengadakan penipuan. Subhanallah. Inilah sifat-sifat eh, orang-orang Yahudi tempelkan kepada para nabi. Kerusakan yang mereka terus bawa kalau mereka dalam ke Jazirah Arab keyakinan tersebut ada dan termaktub dalam Taurat mereka. Bahkan sampai sekarang. Ya, kerusakan-kerusakan ya, ini masih termaktub dalam kitab Taurat. Uh, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tidak heran kalau ternyata hobinya orang Yahudi adalah membunuh para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qatlihimul anbiya Orang-orang Yahudi suka membunuh para nabi. Itu hobi mereka. Setiap nabi yang tidak cocok dengan mereka, mereka bunuh. Kalau Allah yang mereka ditukan. Kalau nabi, para nabi saja mereka gitukan, ya mereka sifatnya dengan sifat-sifat yang buruk. Bahkan mereka pun bagaimana dengan selain selain para nabi, bagaimana dengan kaum muslimin? Ya. Jangan kita harapkan rasa kasihan dari hati mereka. Sedangkan nabi saja mereka mereka bunuh, apalagi kaum kaum muslimin yang bertentangan dengan akidah mereka. Oleh karena jangan kita heran kenapa orang-orang Yahudi berani mensifati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan berani mensifati nabi-nabi dengan sifat-sifat yang buruk. Kenapa? Karena untuk e, membenarkan apa yang telah mereka lakukan. Mereka itu berakhlak buruk orang Yahudi. Kalau mereka mungkin berzina, mereka mungkin kemaksiatan, kata mereka, nabi-nabi juga demikian. Bukan sesuatu yang hal yang baru. Nabi-nabi juga demikian. Jadi mereka sengaja melakukan penyimpangan dalam Al-Quran, ya. Rahasinya kenapa? Eh, penyimpangan dalam Taurat. Kenapa? Agar mereka lakukan dari kerusakan dan penyimpangan. Eh, kata mereka sudah biasa, kata para nabi pun demikian. Itulah kondisi orang Yahudi yang akhirnya mereka pun e, berhijrah ke Jazirah Arab untuk menantikan kedatangan yang mereka sangka kedatangan seorang nabi yang mereka sangka dari bangsa mereka ternyata adalah dari bangsa Arab itu Nabi Muhammad SAW. Demikian juga orang-orang Nasrani sebagaimana dijelaskan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga melakukan penyimpangan, mereka menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Semua yaquluna hadza min Kemudian kata mereka ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal adalah tulisan dari antara mereka dan mereka telah melakukan penyimpangan yang luar biasa dalam dalam Injil yaitu dengan mengatakan Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. So, mereka mengatakan Allah telah bersatu dengan dengan Nabi Isa alaihi alaihissalam dan ini merupakan uh, eh, kekufuran yang sangat luar biasa. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an kekasih tentang kekafiran mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalith thalatha." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Ya, akidah Trinitas itu merupakan akidah kekufuran. Allah mengatakan sungguh-sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir ya. Orang-orang yang mengatakan ya Allah itulah Isa bin Maryam. Kenapa? Kenapa Allah menyebutkan dua model kekafiran dalam Al-Quran ini? Karena memang orang-orang Nasrani terpisah di dua. Ada yang mengatakan bahwasanya uh, Allah bersatu dengan Nabi Isa alaihissalam sebagaimana uh, bersatunya air dengan susu ya. Tatkala kita aduk jadilah suatu yang baru campuran antara air dengan susu jadilah susu. Ya, jadilah air susu yang siap untuk diminum. Demikianlah kata mereka. Allah bersatu dengan Nabi Nabi Isa Jadinya tadinya dua zat yang berbeda kemudian bersatu menjadi satu padu dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Adapun yang kedua mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menempati Nabi Isa. Menempati Nabi Isa sebagaimana air yang dituangkan di sebuah gelas. Ya, ini lebih lebih lebih yang yang pertama lebih buruk daripada yang kedua. Yang kedua yang dua-duanya merupakan kekufuran. Dua-duanya merupakan kekufuran. Allah jelas dalam Al-Qur'an bahwa sini akidah akidah yang kafir dan kita harus mengkafirkan orang-orang yang berakidah seperti ini. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di mana busuknya perkataan mereka ini. Dalam surat Maryam wa qalu takhadallahu walada laqad jiktum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu adda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak ini sungguh perkataan yang sangat luar biasa. Hampir-hampir langit-langit, hampir-hampir langit terbelah dan hampir-hampir bumi pecah dan hampir-hampir gunung-gunung e, runtuh. Kenapa? Tatkala mereka mengatakan bahwasanya Allah telah mengambil anak. Padahal tidak tidak pantas dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini untuk memiliki anak. Sungguhnya seluruh yang ada di langit dan bumi datang kepada Allah sebagai hamba. Isa alaihissalam adalah seorang hamba manusia biasa, tidak pantas untuk bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah zat yang maha kuasa, zat yang maha sempurna bersatu dengan seorang makhluk seperti Nabi Isa yang penuh kekurangan, ya. yang penuh kekurangan, yang mungkin sakit, yang mungkin lapar, yang mungkin lemah, yang mungkin buang air, yang mungkin menikah. Bagaimana zat yang maha kuasa bersatu dengan makhluk yang penuh kelemahan. Oleh karenanya perkataan bahwasanya Allah bersatu dengan makhluk, bersatu dengan Nabi Isa merupakan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya ingatlah jangan sampai kita terpedaya dengan propaganda ya orang-orang yang mengatakan bahwa tiga agama itu sama. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam adalah agama yang sama, yang tidak benar. Bagaimana agama tauhid yang dibangun atas penyembahan Allah saja disamakan dengan agama kesyirikan? Bagaimana disamakan antara ketauhid dengan kesyirikan? yang sungguh bodohnya yang kita yang terpengaruh dengan propaganda ini ya, yang mengatakan Islam, Yahudi dan Nasrani sama saja ya. Ketahuilah bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak mau disamakan dengan kita. Tidak mau disamakan dengan kita. Kenapa kita berburunya mau menyamakan diri kita dengan mereka? Oh, mereka tidak mau menyamakan diri mereka dengan kita. Walan tarda ankal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kalian ikuti agama agama mereka. Allah jelaskan tidak akan ridho. Bagaimana sama antara Yahudi dengan Islam? Ternyata kaum muslimin dibantai. Bagaimana sama? Oleh karena itu orang yang mengucapkan kalimat ini sama menyamakan antara kesyirikan dengan dengan tauhid itu orang yang tidak tahu akalnya kemana. Kemana akalnya saya tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan jelas-jelas. Laqad kafara alladziina qalu inna Allah Huwal masih Maryam. Sungguh benar-benar telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah ada itu Maryam. Lantas dia mengatakan sama saya jadi masalah. Semua bisa masuk surga. Ini adalah pemikiran yang sesat yang harus kita peringatkan kepada saudara-saudara kita dan kepada anak-anak kita akan akan bahayanya pemikiran seperti ini. Kalau memang semua agama sama, sudah buat apa kita beragama Islam? Kita masuk agama yang lain saja. Bukankah agama yang lain itu lebih mudah? Boleh minum bir, boleh macam-macam. Ya mungkin zina juga boleh tidak jadi masalah. Ngapain kita memeluk agama Islam? peluk saja agama yang lain kalau memang sama. Ikhwani, sani Allah wa iyakum para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah ya beberapa agama yang terdapat di Jazirah Arab seperti diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Yahudi, agama Nasrani, demikian juga agama Majusi. Yang sebagian kabilah Arab kemudian memeluk agama-agama tersebut karena terpengaruh dengan dakwah dakwah mereka. Sebagaimana hadis yang tadi disebutkan di awal pengajian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka terhadap penduduk bumi. Seluruhnya baik orang Arab maupun selain Arab illa baqaya yang ahlul kitab. Kecuali sebagian dari orang-orang yang tersisa dari ahlul kitab. Ya, yang demikian juga disebut-disebut oleh para ulama yaitu orang-orang yang uh, disebut dengan hunafa, ya, yang mereka e, masih lurus, masih mengikuti sebagian ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan karena kala terjadi masa fatrah, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW itu fatrah yang sangat panjang, 500-600 tahun. Setelah Nabi Isa tidak diutus lagi kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW jarak yang sangat jauh, sekitar 500-600 tahun. Sehingga dikenal oleh dengan masa fatrah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli." an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadir Wahai ahlul kitab, adalah kepada kalian Rasul kami yang telah menjelaskan kepada kalian ala fatrati minar Rasul ya. Datang pada saat e, di masa fatrah ya. Jadi antara fatrah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad fatrah yang sangat panjang, masa jeda yang sangat panjang sampai 500 atau 600 600 tahun. Diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan hukum bagi orang-orang ahlul kitab. Dan jadi pertanyaan ikhwan fillah asani Allah wa Apakah orang-orang yang hidup di masa fatrah ya kalau meninggal dunia, mereka masuk surga, apakah mereka yang diadab di api neraka? Sebelum kita kembali ini, saya ingin jelaskan bahwasanya di masa fatrah ya, sebelum diutusnya Muhammad SAW sebagai seorang rasul, ada orang-orang yang e, berjalan di atas agama yang lurus. Ada yang mengikuti agama Nasrani dengan agama yang lurus dan ada yang mengikuti e, apa yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara orang-orang yang disebut dengan hunafa, mereka dikenal dengan hunafa, yaitu orang-orang yang hidup di masa fatrah akan tapi masih berjalan di atas rel yang benar. Tidak melakukan kesyirikan, tidak beribadah kepada patung-patung, ya. tidak berada kepada tidak beribadah kepada berhala. Di antara mereka tentunya eh, Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW beliau sendiri Nabi juga berada di atas fatrah, di atas uh, sebagai orang hunafa, ya, termasuk orang-orang hunafa karena Nabi SAW tidak pernah eh, menyembah menyembah berhala. Demikian juga di antara orang-orang yang termasuk hunafa adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang hasan kata Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma laqad ra'aitu Zaid bin Amr bin Nufail musnidan dhahrahu ila al-Ka'bah yaqulu ya ma'syara Quraisy والذي نفسي زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري kata Asma binti Abi Bakar saya pernah melihat Zaid bin Amr bin Nufail menyandarkan punggung dari Ka'bah kemudian dia berkata wahai orang-orang Quraisy demi zat yang jiwa uh, Zaid jiwaku berada di tangannya, tidak seorang pun dari kalian yang berada di atas agama Ibrahim kecuali saya. tidak ada seorang pun yang berada saat oleh Ibrahim kecuali saya. Artinya dia mengetahui bahwasanya masih ada sisa dari ajaran Nabi Ibrahim. Maka dia mengatakan kalian seluruhnya orang Quraisy ada yang seperti saya yang berada di atas ajaran uh, Nabi Ibrahim. Bahkan dia, dia berkata dalam doanya, Allahumma inni law a'lamu ahabbal wujuhi ilaik abadtuka bihi walakinni la a'lam. Kata dia Allah, kalau saya, saya tahu cara yang paling kau untuk menyembah engkau, saya akan kerjakan cara tersebut ya Allah. Hanya saja saya, saya tidak tahu. Summa yasjudu ala rahilatihi. Kemudian dia pun sujud di atas uh, onta dia, di atas kendaraannya. Kemudian dia berkata, ilahi ilahu Ibrahim. Sungguhnya Tuhan adalah Tuhan Ibrahim, Tuhannya Ibrahim. Wa dini dinu Ibrahim. Dan agamaku adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di antara orang-orang mengapa yang masih di atas rel yang lurus, sebelum diangkatnya Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi, antaranya Said bin Amr Eh, gitu ya. Disebutkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah dalam sahihnya bahwasanya si Amr ini, si uh, bin Amr ini dia pergi ke Syam untuk mencari agama yang benar. Akhirnya dia bertemu dengan salah seorang alim dari kalangan orang-orang Yahudi. Dia ingin mengenal agama Yahudi untuk masuk dalam agama Yahudi. Namun apa kata orang Yahudi tersebut? Inna la takunu ala dinina hatta ta'khudhu hatta ta'khudha nasiban min fadlillah. Kata orang yang tersebut, wahai Zaid bin Amr bin Nufail, kau tidak mungkin bisa masuk dalam agama kita sampai kau kebagian murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Yahudi tahu bahwa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan kau tidak mungkin bisa masuk dalam agama kita kecuali engkau terkena sebagian murka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Zaid? Wa ma'akhir ila min ghadabillah ta'ala. Bukankah saya ini berusaha mengenal agama kalian kecuali untuk lari dari murka Allah? Bagaimana saya masuk agama kalian kalau saya akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya dia pun meninggalkan agama eh, agama Yahudi ya. Namun eh, disebutkan bahwasanya Zaid bin Nufail ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Akan tadi dia meninggal dunia sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Orang kedua yang disebut oleh para ahli sejarah termasuk dari orang-orang yang khulafa adalah Warqa bin Naufal. Warqa bin Naufal. Yang Warqa bin Naufal ini diriwayatkan bahwa dia pernah keluar bersama Zaid bin Nuair ke negeri Syam untuk mencari mencari agama, agama yang benar. Akhirnya dia pun masuk Kristen. Ya. Tetapi si Zaid tidak ridho kecuali agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu kisahnya kalau Rasulullah SAW Eh, khawatir suatu menimpa dirinya tatkala bertemu dengan malaikat Jibril, maka Rasulullah SAW pulang ke rumah bertemu dengan Khadijah istrinya radhiyallahu taala Akhirnya Khadijah pun mengajak eh, Rasulullah SAW untuk bertemu dengan orang bin ya, seorang pendeta yang beragama Nasrani akan tapi dia tidak melakukan kesyirikan dan dia tidak menyembah berhala dan tidak menyembah kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ceritakan ah, Khadijah menceritakan kisah yang telah menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang bin Naufal? in yakun sadiqan fa inna hadha namus mithlu namus Musa. Karena warga bin Naufal, kalau memang si Muhammad ini benar, sebenarnya yang datang menemui dia adalah malaikat yang telah mendatangi Nabi Isa juga, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Yang menemui dia adalah malaikat Jibril sebagaimana telah menemui Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia mengatakan, seandainya engkau nanti pasti, engkau akan diusir oleh kaummu, ya wahai Muhammad. Kalau kuntu jada'an, La'ansuruka nasran mu'azzaran. Ya. Saya akan menolong engkau dengan penolongan yang sangat kuat. Akhirnya kata Nabi SAW, apakah kaumku akan mengusirku? Kata waktu bin semua Nabi pasti akan diusir oleh, oleh kaumnya. Ikhwani, ini menunjukkan bahwasanya Wakil bin Awfar e, juga termasuk orang-orang yang berjalan di atas rel yang lurus dikenal dengan Hunafa. Orang yang berikutnya di masa kontrol yang termasuk orang-orang Hunafa seperti Qus bin Sa'idah al-Iyadi. Orang yang bernama Qus bin Sa'idah al-Iyadi. Ya. Dan disebutkan oleh ahli sejarah maksudnya orang-orang yang seperti itu ya. Seperti Arbab bin Ri'ab, kemudian Suwaid bin Amir al-Mustalaqi, kemudian juga Asad Abu Kar, Abu Kar bin Al-Himyari, dan banyak orang-orang yang disebutkan oleh ahli sejarah termasuk orang-orang yang e, di masa patroh akan tetapi mereka berjalan di atas rel yang lurus yang dikenal dengan hunafa. Sekarang ikhwani, menjadi permasalahan antara kita bagaimana nasib orang-orang tersebut? Ya, orang-orang yang di masa patroh namun melakukan kesyirikan. Orang-orang di masa patroh yang e, termasuk munafik yang tidak melakukan kesyirikan maka insya Allah mereka akan masuk surga kalau mereka mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka sebagian mereka ada yang menganut agama Nasrani yang masih lurus, sebagian mereka ada yang menganut agama Nabi Ibrahim yang masih lurus, yang belum tercampur dengan kesyirikan. Dan jadi pertanyaan kita bagaimana dengan orang-orang di masa Fatrah yang terjerumus dalam kesyirikan, kemudian meninggal dunia. Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka dihadap di api neraka? Ataukah mereka diberi uzur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Eh, di antara yang bahas panjang lebar tentang hal ini adalah Syekh eh, Muhammad Al Amin Al syankiti ya. Syekh Muhammad Alamin Asyikiti menjelaskan tentang permasalahan ini. Kita akan berusaha memaparkan masa permasalahan ini dengan uh, dengan secara ringkas ya. Tapi ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu iyyakum para pendengar radio orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Sungguhnya kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Kami tidak akan menghadap sampai kami mengutus orang Rasul. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul." Demikianlah rasul-rasul yang kami utus untuk memberi kabar gembira dan untuk memberi peringatan. Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, agar orang-orang tidak memiliki hujah untuk menentang Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Jadi Allah mengutus para rasul untuk menegakkan hujah sehingga Allah tidak akan mengadab sampai Allah mengutus para rasul. Kalau Allah sudah mengutus para rasul dan kemudian mereka tetap kafir kepada Allah, baru akan ditegakkan hujah. Demikian juga dia, baru akan e, setelah ditegakkan hujah baru akan ditegakkan adab kepada mereka. Demikian juga dalam hati yang lain e, Allah mengisahkan tentang orang-orang di azab di api neraka. Wa qala alladziina fil naari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman 'adzab. Orang-orang di neraka mereka mengatakan kepada penjaga neraka jahanam, mintalah kepada Rabb kalian agar mengurangi azab yang menimpa kalian meskipun hanya sehari. Apa kata penjaga neraka jahanam kepada mereka? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat? Qalu bala. Bukankah telah datang rasul-rasul kalian dengan membawa penjelasan? Mereka mengatakan benar. Intinya orang yang diazab dalam api neraka telah datang kepada mereka para para rasul. Ya, karena ayat-ayat yang seperti ini menunjukkan bahwasanya orang yang hidup di masa patroh, ya masa jeda antara dua orang rasul, kemudian meninggal dalam kesyirikan, mereka diberi udur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain berpendapat pendapat yang bertentangan. Yang mereka mengatakan bahwa seluruh orang yang mati dalam keadaan kafir, seluruh seluruh orang yang mati dalam kesyirikan, meskipun termasuk al-fatrah, maka dia akan masuk dalam api neraka. Akan masuk dalam api api neraka. Mereka berdalil dengan ayat-ayat uh, eh, yang biasa kita dengar mis misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha sungguh Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan nah orang ahlul fatrah mereka berbuat kesyirikan kalau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Dan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi jannah. Sungguh barang siapa berbuat kesyirikan kepada Allah maka Allah telah haramkan bagi dia surga. Demikian juga dalam uh, ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima." Allah tidak akan menerima tempatnya orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Allah telah menyiapkan bagi mereka, kami telah siapkan bagi mereka adat yang pedih. Sama jangan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Sungguhnya orang-orang yang dalam keadaan kafir. Kemudian meninggal dalam keadaan kafir, maka mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Dan ternyata ahlul fatrah yang masih dalam kesyirikan, dalam kekufuran, menyembah berharam mereka masih dalam ke dalam kesyirikan dan mereka telah mati dalam kekufuran meskipun mereka ahlul fatrah. Dan zahir dari ayat-ayat ini menunjukkan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena ayat ini tidak mengkhususkan seorang kafir dari yang lainnya siapa saja yang mati dalam keadaan kafir, baik ahlul fatrah atau yang lainnya, ya maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hadis-hadis yang menunjukkan akan pendapat yang kedua ini, bahwasanya al-fatrah itu kalau meninggal masuk dalam api neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ahmad bin Salah dari Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang sahih yang disebut oleh para ulama bahwasanya asbatun nasfi sabit orang yang paling fitah terhadap sabit adalah Hamad bin Salamah sebagian disebut oleh Tirmidzi ya dalam ilalnya bahwa orang yang paling fitah dalam terhadap sabit adalah Hamad bin Salamah kenapa saya menyebutkan ini karena sebagian orang meragukan sahih hadis ini meragukan kesahihan hadis ini dan berusaha mentafsir hadis ini seperti dilakukan oleh Suyuti kemudian diikuti oleh eh, orang-orang orang-orang sekarang seperti Muhammad Al-Ghazali dan juga Yusuf Al-Qardawi. Ya, mereka meragukan akan kesahihan hadis ini. Namun hadis ini disahihkan oleh para ulama mengingat bahwasanya Ahmad bin Salamah adalah orang yang paling fiqh terhadap Sabit Al-Bunani. Kemudian dia melihatnya dari Anas bin Malik. Ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Anna rajulan qal, ada seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah, aina abi?" Ada seorang laki-laki datang dan berkata, Wahai Rasulullah, di mana manakah ayahku? Kata Rasulullah SAW, orang finnar. Sungguhnya ayahmu di neraka. Falamma tafa, da'ahu. Tatkala orang tadi pergi, Rasul memanggil dia lagi. Kemudian Nabi SAW berkata, Inna abi wa abaka finnar. Sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Kata Nabi, ini perkataan Nabi. Dalam hadis yang saya dengar, sepakati oleh para ulama akan kesalahannya. Ya. Kecuali hanya sebagian dari eh, orang-orang terdahulu seperti Suyuti dan orang sekarang seperti uh, Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah dan juga uh, Yusuf Al-Qaradawi. Kata Rasulullah SAW, semuanya ayahku dan ayahmu di neraka. Ini dalil bahwasanya ayahnya Nabi di neraka meskipun ayah Nabi hidup di masa fatrah. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Rasulullah SAW berkata, Istadzantu Rabbi an astaghfira li ummi, falam li. Aku pernah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun bagi ibuku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan aku. sa'antu an azura qabraha li. Kemudian aku pun meminta izin kepada Allah untuk bisa mengunjungi, menziarahi kuburan ibuku. Allah pun mengizin, mengizinkannya. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya ibu Nabi Muhammad SAW juga menjalankan kesyirikan. Sampai-sampai Rasulullah SAW tatkala minta izin agar Allah mengambil dosa-dosanya, Allah tidak mengizinkan. Disebut dalam riwayat riwayat yang lain Rasulullah SAW pun menangis dan akhirnya orang-orang di sampingnya pun ikut menangis saat melihat Rasulullah SAW menangis ya eh, di kuburan eh, ibunya. Ikhwan fillah Allah wa Jadilah saya katakan dua pendapat besar di kalangan para ulama. Yang pendapat kedua ini dipilih oleh Imam Nawawi. Al Imam Nawawi salah seorang ulama Syafi'i besar, seorang ulama besar dari Madzhab Syafi'i Eh, yang yang kitab Alamin Hak Syarah Sahih Muslim dia memilih pendapat kedua menurut dia bahwasanya seluruh ahlu fatrah ya telah kepada mereka dakwah nah, masih ada sisa dakwah Nabi Ibrahim sampai kepada mereka masih ada sisa dakwah Nabi Ibrahim sampai kepada mereka sehingga telah terjadi hujah bagi mereka sehingga pada antara mereka meninggal dunia kemudian dalam keadaan kafir maka dia akan masuk masuk neraka Ya neraka. Bahkan Imam Nawawi mengatakan tidak bermanfaat kerabat kekerabatan yang ada kata Imam Nawawi dalam dalam uh, syarah hadis ini. Tidak bermanfaat kekerabatan. Dia tahu bahwa ayah Nabi sangat dekat dengan Nabi, ayah seorang Nabi. Demikian juga ibu Nabi adalah ibu seorang Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi kekerabatan tidak bermanfaat kalau ada kesyirikan. Demikian pernyataan yang diucapkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Muslim. Akan tetapi Imam Ibnu Allah. ya kum. Demikianlah ya. Ada dua pendapat pendapat dalam masalah. Satunya mengatakan alul fatrah pasti diberi udur oleh Allah Subhanahu wa taala. Satunya mengatakan alul fatrah tidak diberi udur karena hujah telah telah sampai barang siapa mati dalam keadaan kafiran maka akan masuk dalam api neraka. Termasuk di dalamnya adalah ayah Nabi dan ibu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah disinggung oleh sebagian ulama bahwa ini ada masalah khilaf di antara para ulama, bahkan khilaf di antara ahlul usul fiqh tentang uh, masalah ini. Apakah alul fatrah diberi udur atau atau tidaknya atau uh, atau tidak. Uh, di antara dalil-dalil yang di yang mendukung pendapat Imam Nawawi pendapat yang kedua <clears throat> selain ayah dan ibu Nabi yang masuk dalam api neraka ada hadis-hadis lain yang menunjukkan Abdul fatrah yang masuk dalam api neraka siapa di antaranya seperti yang kita sebutkan dalam pertemuan lalu yaitu Amr bin Luhai al huzai Nabi SAW mengatakan, Ro'a itu Amr bin Amir al-Khuzai yajurru khutbatan fil Saya melihat Amr bin Amir al-Khuzai dia uh, apa namanya apa namanya uh, eh, mengkerek khususnya di api neraka. Kita tahu bahwasanya Amr bin Luhay al-Khuzai termasuk orang-orang yang ada di ahli fatrah. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Dia di ahli fatrah namun kami melakukan kesyirikan, ya, melakukan kesyirikan, melakukan farahat, maka Allah mengadab dia dalam api neraka. Nah, hadis ini adalah oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Demikian juga kisah Ibnu Jajahan, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, Ibnu Jajahan kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin. Fahal dhaka nafi'uhu?" Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, Ibnu Jajahan, si Ibnu Jajahan ini ya Rasulullah zaman jahiliyah, ya, senantiasa menyambung silaturahmi, senantiasa beli fakir, makan kepada fakir miskin, orang lain. Apakah itu bermanfaat bagi dia? Kata Nabi SAW, La yanfa'uhu. Innahu lam yakul yauman rabbi gufirli khati'ati yaumaddin. Tidak akan bermanfaat bagi dia kebaikan yang dia lakukan. Silaturahminya, memberi makan fakir miskin. Tidak akan bermanfaat bagi dia. Kenapa? Dia tidak pernah sehari pun berkata, sekalipun tidak pernah berkata, Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan kelak. Hadis ini juga selesai dilakukan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini, hadis ini menjelaskan ada orang-orang ahli fatwa yang ditegaskan oleh syariat masuk dalam api neraka. Meskipun mereka ahli fatwa. Seperti Amr bin Luhai al fusai karena telah melakukan kesyirikan. Demikian juga Ibn Jada'an. Kenapa? Karena pernah beribadah hari akhir. Nah, mereka semua ahli fatwa. Demikian juga ayah Nabi dan dan ibu Nabi. Kalau begitu permasalahannya bagaimana? Ikhwani, azani Allah wa iyakum. Sebagian ulama berusaha untuk menjamak dua pendapat ini. Ya, di antaranya Syekh Muhammad Al-Amin Asyintidi yang dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Ya. Karena dia menyebutkan ada nas yang tegas dalam masalah khilaf ini. Bahwasanya ahlul fatrah ada yang diberi udur. Ahlul fatrah ada yang diberi udur. Tidak semua ahlul fatrah masuk neraka meskipun mati dalam kesyirikan. Di dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh uh, Al Imam Ahmad dalam Musnadnya demikian juga Al Bazar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda hadis yang sahih dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam arbaatun yaumal qiyamah ada empat orang pada hari kiamat rajulun asam la yasma'u seorang yang dia tuli dan tidak mendengar satu pun ini yang pertama tuli tidak mendengar satu pun warajulun asmak ada seorang laki-laki yang bodoh Warajulun fatim. Ada seorang laki-laki yang tikun. Sudah kurang tikun. Warajulun mata fi fatrah. Perhatikan. Warajulun mata fi fatrah. Ada seorang laki-laki yang dia meninggal di masa fatrah. Di masa jahiliyah misalnya. Apa terjadi kemudian? Fa'ammal asam. kul Lakukan jahat Islam wa ma'asma'u syaitan. Tatkala dia dihadapkan kepada kepada hari kiamat. Dia mengatakan, minta uzur. Kata dia Allah. Telah datang Islam namun saya tidak mendengar apa-apa. Saya tuli ya Allah. Tidak bisa dengar tentang Islam. Makanya tidak masuk Islam ya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ahmak yang bodoh. Yang bahlul. Dia mengatakan, Ya Allah, Ya Islam, bosi dia yahdifun ini bil ba'd. Ya Allah, bagaimana saya masuk Islam ya Allah? Datang Islam, karena saya ini orang bodoh, anak-anak melemparin saya dengan kayak unta. Anak-anak paling saya. Bagaimana saya masuk? Saya bodoh, tidak paham. Bagaimana bisa masuk Islam? maka dia tidak masuk Islam. Yang ketiga, lain orang yang pikun. Dia juga tidak masuk. Kemudian minta kepada Allah kata dia, pada kul, ya Rabb, lakukan Islam wa akhir jayaan. Ya Allah, Islam sudah datang, namun saya tidak kenal Islam. Bagaimana saya bisa masuk Islam sedangkan saya tidak bisa mengerti apa-apa. Saya sudah pikun, tidak mengerti Wa akhir jayaan, tidak bisa mengerti apa-apa. Adapun yang keempat, yang mati dalam keadaan fatrah kata Nabi, Ya Allah lebih mati di fatrah فيقول ما آت ما أتاني لك رسول يأخذ mawafiqahum yuti'annahu ya yang keempat mengatakan Allah bagaimana semasuk Islam tidak seorang pun seorang rasul pun yang kau utus kepadaku tidak seorang rasul pun yang kau utus kepadaku maka Allah pun mengambil perjanjian mereka agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah pun mengutus kepada mereka memerintahkan mereka untuk masuk dalam api kalau Allah perintahkan mereka, kata Allah kalian harus taat kepadaku. Mereka mengatakan iya, kami akan taat. Maka mengatakan kami akan taat. Kemudian Allah mengirim api dan memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam api tersebut. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa ladhi nafsi biyadihi lau dakhaluha kanat alaihim dan wasalam. Kalau mereka masuk dalam api tadi, taat kepada perintah Allah, maka api tadi akan menjadi dingin dan selamat bagi bagi mereka. Hadis ini hadis yang tegas, yang dia adalah fasil di mahal niza, yaitu hadis yang uh, menjelaskan pendapat yang benar dan khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki uzur seperti orang bodoh, orang pikun, orang tuli, orang di ahli fatrah, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memang benar-benar yang tahu mereka berhak untuk surga, maka mereka akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Dari sini kita jelas tidak bisa kita mutlakan bahwa orang yang mati dalam kesyirikan pasti masuk neraka, tidak bisa kita mutlakan. Jadi kita bisa tidak bisa kita katakan setiap orang yang mati dalam kesyirikan, setiap orang yang mati dalam uh, kekufuran pasti masuk neraka karena di sini jelas ada orang tuli, ada orang pikun, ada orang uh, apa namanya uh, bodoh dan orang yang mati dalam keadaan di masa patroh semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengetahui tentang nasib mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita katakan kalau kita perhatikan dari dalil yang tadi telah disebutkan, syariat menjelaskan ada sebagian al-fatrah yang pasti masuk neraka. Ya, yang pasti masuk neraka. Seperti tadi disebutkan seperti Amr bin Luhai, Al-Khuzai, kemudian Ibn Jada'an, dan Ayah Nabi dan Ibu Nabi. Dan ada sebagian al-fatrah yang akan diberi uzur Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis dari riwayat Imam Ahmad yang tadi telah eh, kita sebutkan. Inilah jangkung banyak ini adalah pendapat yang benar yang e, menjamakkan atau mengkompromikan yang ada dan mengkompromikan dua pendapat yang yang ada. Karenanya kita mengatakan setiap ahli fatrah pasti masuk surga dan kita tidak juga mengatakan bahwa setiap ahli fatrah pasti masuk neraka. Tapi kita mengatakan sebagian mereka masuk neraka sebagaimana dari dalil yang sahih dan sebagian mereka masuk eh, surga karena mereka diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya eh, masalah ini eh, kita cukup sampai di sini ya. Meskipun telah jelas bahwasanya ayah dan ibu Nabi SAW berada di di neraka eh, kenyataan yang demikian Nabi Shallallahu yang telah mengungkapkan perkara tersebut pernyataan tersebut Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar sungguh ayahku sungguh ayahku dan ayahmu di, di neraka jangan sampai kita kemudian mengikuti perasaan kita akhirnya kita pun Uh, mengatakan ayah Nabi pasti di surga, ibu Nabi pasti di surga, apalagi kita berada dengan hadis yang batil, seperti sebagian orang yang berdalil dengan hadis bahwasanya Nabi SAW menghidupkan ayah dan ibunya kemudian masuk Islam keduanya kemudian mati lagi ya, ayah dan ibunya dihidupkan Nabi SAW atau oleh Allah atau, atau oleh, Allah dihidupkan mereka berdua dengan dengan uh, di hadapan Nabi SAW kemudian keduanya masuk uh, masuk Islam kemudian meninggal dan akhirnya masuk surga hadis ini adalah yang maudhu ya hadis asal yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dan ulama yang lainnya hadis tentang hidup hidupnya kembali dua orang tua tadi adalah hadis yang maudhu, hadis palsu. Kalau seandainya itu benar, maka akan terkenal tersohor kisah ini karena itu mujizat yang luar biasa. Nabi SAW menghidupkan kembali kedua orang tuanya. Namun ternyata hadis ini adalah hadis yang yang batil. Ya. Dan demikian hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan seorang nabi dari seorang yang kafir seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Eh, ayahnya kafir, ayahnya kafir. Demikian juga anaknya juga kafir kafir. Ya, sebagian nabi kerabat-kerabatnya kafir seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam istri-istri mereka dalam keadaan mati dalam keadaan kafir. Itu hikmah yang Allah lebih mengetahui apa hikmahnya. Kita hanya pasrah dan tunduk kepada dalil-dalil yang yang ada. Kemudian saya ingatkan pembahasan terakhir tentang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya bagaimana kita menghukumi orang-orang yang nasibnya seperti ahli fatrah. Tentunya di dunia ini masih ada sebagian orang, meskipun mungkin kecil kita katakan, setelah tersebarnya sarana komunikasi, ada HP di mana-mana, ada internet di mana-mana, tapi masih memungkinkan ya. Kalau 50 tahun yang lalu, 100 yang ini jelas ada ahli fatrah, yaitu orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah. Jadi sebelumnya kita jelaskan, apa sih maksudnya ahli fatrah? Para ulama jelaskan, ahli fatrah ada dua model. Pertama, orang yang hidup di zaman jeda antara dua rasul. Seperti orang-orang di zaman jahiliyah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutusnya Nabi sebagai sebelum diutusnya Muhammad sebagai Nabi adalah hidup di al fatrah Yang kedua adalah orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah yang benar. Orang tidak sampai kepada mereka dakwah yang benar. Meskipun telah diutus Rasul. Contohnya orang-orang di zaman sekarang. Orang-orang di zaman Zaman sekarang yang mungkin hidup di hutan, yang mungkin hidup di pedalaman, tidak mengenal kecuali agama tertentu, yang mungkin eh, tidak mengenal kecuali menyembah arwah, ada orang yang tidak mengenal kecuali agama Nasrani, jauh dari kota tidak mengenal Islam sama sekali, nenek moyangnya semuanya beragama Kristen, atau nenek moyangnya semuanya nenek moyangnya beragama Yahudi, tidak pernah sama sekali dengar tentang Islam. Dan ini kalau sekarang hukum sangat kecil, akan tapi 100 tahun lalu, 200 tahun lalu, hukum sangat besar karena sama sarana komunikasi ada. Di sini seorang hidup sejak kecil sampai meninggal dunia tidak mendengar kecuali Kristen. Di sini seorang sejak kecil sampai meninggal dunia tidak mendengar kecuali penyembahan arwah. Bisa jadi seorang sejak kecil sampai meninggal dunia tidak mendengar kecuali agama Yahudi. Bagaimana nasib orang-orang seperti ini? Ya? Yang jelas mereka termasuk al-fatrah. Nasib mereka di akhirat kita tidak tahu. Tentu tahu hanya Allah. Allah akan mengingat mereka. Allah akan menguji mereka sebagaimana hadis Imam Ahmad tadi yang telah kita jelaskan. Adapun hukum di dunia, kan? hukum di dunia, kalau kita ketemu orang seperti itu, maka hukumnya adalah orang kafir. Kalau dia meninggal, maka kita kuburkan di kuburan orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena mereka bukan orang Islam. Mereka animisme atau atau apa namanya Kristen atau Nasrani atau Yahudi, hukum mereka tidak adalah hukum orang kafir. Ya. Namun apakah mereka di akhirat pasti masuk neraka? Tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belum tegak hujah kepada mereka, belum sampai dakwah kepada kepada uh, mereka. Yang lebih tahu apakah mereka sudah sampai dakwah kepada mereka atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian saja ikhwani eh, azanillahu uh, ilakum harap dengar radio Raja yang dimiliki oleh Allah apa yang bisa kita sampaikan pada uh, pertemuan kita kali ini yang kesimpulannya bahwasanya Sebelum diutusnya Nabi, telah terjadi kerusakan yang sangat luar biasa di Jazirah Arab. Terdapat banyak aliran agama di Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi. Ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ya, ada uh, agama Majusi, ya, ya, ada musyrikin yang menyembah berhala. Namun di antara mereka ada orang-orang khunafa yang masih terus berpegang di atas agama yang lurus tauhid. Seperti tadi kita mengatakan Zaid bin Amr yang masih berjalan di atas agama Nabi Ibrahim, Warq bin Naufal yang masih berjalan di atas uh, agama Nasrani yang lurus. Dan demikian sebagian orang-orang yang mereka disebut dengan hunafa yang masih berjalan di atas agama yang yang lurus ya. Ini semua menjelaskan kepada kita kerusakan yang sangat terjadi saat itu sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Karena saatnya sudah tepat, setelah kerusakan sangat luar biasa, maka perlu diutus seorang rasul untuk mengembalikan kembali ajaran eh, Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mulai hilang, tercampur dengan kesyirikan, tercampur dengan bid'ah, tercampur dengan khurafat, maka Allah pun mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan agama nenek moyangnya, agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibangun di atas tauhid. Demikian saja apa yang saya disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya anak mohon maaf. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan pada Ustaz yang telah menyampaikan materi kita dari Sirah Nabawiyah untuk kesempatan siang hari ini dan ikhwatal Islam allah iyakum tiba saatnya bagi kita untuk berinteraksi dengan beliau dan kita akan terima untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543 untuk siang hari ini. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Ustaz. Uh, ini Silakan. dari uh, eh, Umuh Hairian di Jakarta Ustaz ya. Eh, saya mau tanya nih. Mohon maaf Ibu dikecilkan radionya Ibu ada feedback Bu ya. Silakan. Halo. Halo? Iya, silakan Ibu. Uh, ini Ustaz uh, eh, apa namanya? Saya mau tanya nih. Uh, kelak apa orang-orang uh, orang -orang, sebagian orang Nasrani dan Yahudi itu akan dimasukkan ke dalam surga ketika di masa hidupnya mereka mengikuti agamanya Napi-napi mereka dengan eh, ajaran yang lurus ya Ustadz ya. Nah, terus eh, yang saya tanyakan, apakah ada perbedaan antara agama Nasrani, agama Yahudi yang masih lurus dengan agama yang Hanif, agama yang dibawa oleh eh, Nabi Ibrahim ini Ustadz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Jadi syariat para nabi dasar ya. apa akidah yang dibawa oleh para nabi adalah akidah yang sama akidah tauhid. Uh, bahwasanya akidah mereka semua sama yaitu hanya beribadah kepada Allah saja tapi syariat yang berbeda-beda syariat yang berbeda-beda yang Nabi Ibrahim tidak sama dengan syariatnya Nabi Ismail tidak sama dengan syariatnya Nabi Ishak tidak sama dengan syariat Nabi Musa dan tidak sama dengan syariat Nabi Isa dan tidak sama dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya setiap Nabi bawa kebenaran dan pengikut mereka ya sebelum terjadi penyimpangan, sebelum terjadi perubahan terhadap kitab suci, ya tentunya mereka berada di atas agama tauhid, mereka berada di atas agama tauhid dan tidak ada bedanya di sisi akidah antara Nasrani dan Yahudi dengan ajaran eh, Nabi Ibrahim dan ajaran Nabi Muhammad. tidak ada bedanya dengan syarat ajaran mereka belum terjadi perubahan. Namun sekarang telah terjadi perubahan ya. Dan e, eh, tatkala Nabi Muhammad SAW telah diutus, maka orang Nasrani meskipun masih lurus, tidak melakukan kesyirikan harus mengikuti Nabi Muhammad. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, لا yasma'u بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني Nasraniyun ya. Summa la, ya-, la yu'minu bihi illa kana min ashabin nar ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari umat ini baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian tidak tidak beriman kepada aku, maka dia akan termasuk penduduk api api neraka. Jadi setelah datang Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Alaihi Wasallam memansuhkan syariat-syariat sebelumnya. Ya, mungkin saja yang mengatakan hmm, masih ada orang Nasrani yang masih lurus. Iya, kalau sekarang masih ada dia harus ikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Isa Alaihissalam nanti tatkala turun di akhir zaman akan berjalan dengan syariat yang Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di zaman dahulu tatkala sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ternyata di zaman Nabi Isa dan ada orang-orang yang masih berpegang teguh dengan syariat Nabi Isa yang disuruh jadi beban, maka tidaknya sama dengan Eh, akidahnya Nabi Ibrahim, akidahnya Nabi Isa dan seluruh para nabi akidahnya sama yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan. Aku sekarang setelah diutus Nabi Muhammad, maka syariat Nabi Muhammad memansuhkan ya, syariat-syariat yang yang sebelumnya dihapuskan dan seluruh orang harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam Nabi yang terakhir dan diutus untuk seluruh umat manusia. Allah ta'ala alam bisawab. Nah, jazakallah khairan untuk jawaban Ustaz. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Ada Ibu Nani yang eh, berada di Depok. Kami persilakan. Assalamualaikum Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau menanyakan ini, Ustaz, uh, jika kita punya tetangga yang uh, eh, non Muslim gitu ya, dan ada juga beberapa orang yang murtad di sini, uh, bagaimana cara kita mendakwahkan waktu saya mendengar kajian Syekh itu dengan akhlak yang baik. Apakah perlu kita menegakkan hujah juga Ustaz seperti aslim, taslam gitu eh, ke mereka dengan cara memberikan buku hanya terkendala ini Ustaz dengan peraturan pemerintah tidak boleh mempengaruhi orang yang beragama lain. Nah, terus yang kedua ini eh, orang-orang uh, yang masuk ke Firkoh itu Ustaz uh, eh, buku bukunya mereka pakai Ustaz-Ustaz pun itu dari mereka semua sehingga seolah-olah tidak terbuka pikiran ketika melihat kebenaran Islam yang sebenar itu seperti apa apakah ini diberi toleransi juga itu itu aja Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, para pendengar dari Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tentunya uh, ingin berdakwah ya kita ingin menyebarkan dakwah Islam, kita ingin menjadikan Islam adalah agama yang zahir, yang nampak di seluruh alam semesta. Oleh karenanya kita tidak tidak hanya mendakwahi kaum muslimin yang masih melakukan penyimpangan, kita juga mendakwahi orang-orang yang berada di luar agama kita, seperti Yahudi dan Nasrani atau Buddha atau Hindu atau Majusi, yang semuanya adalah agama kesyirikan. Ya. Kita dakwahkan, kita mendakwahi mereka agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun cara dakwah, Tentunya masing-masing kita lebih ngerti tentang orang yang sedang kita hadapi. Setiap tempat tentunya berbeda dengan tempat yang lain. Bahkan setiap orang berbeda dengan orang yang lain. Masing-masing orang yang kita hadapi memiliki metode khusus yang tentunya kita lebih lebih ngerti. Ya, dengan akhlak yang mulia, dengan memberi buku, dengan ber, mengajak berdialog, ya. dan semuanya itu disyariatkan dalam Islam. Ya. Kita kasih buku, ya. atau kita ajak dialog, kita kasih hadiah untuk menarik hatinya, Semuanya insya Allah kalau kita niatkan untuk dakwah, kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun mengenai toleransi, maksudnya toleransi maksudnya mentoleransi agama mereka, artinya membenarkan agama mereka. Kalau maksudnya toleransi adalah membenarkan agama mereka, maka tidak benar. Berarti kita telah membenarkan kesyirikan, membenarkan e, kesyirikan dan e, kalau kesyirikan benar berarti tauhid itu batil, tauhid itu e, batil. Tapi kalau maksudnya toleransi artinya tetap bergaul dengan mereka ya, tetap bergaul dengan mereka, tetap uh, bermuamalah dengan mereka, maka itu melihat kondisi yang ada ya, kondisi yang ada. negara kita ini tetap kita harus bermuamalah dengan dengan mereka. Tidak mungkin kita berpisah terutama seperti saya misalnya tinggal di Irian Jaya yang tentunya saya pun belajar bersama orang Nasrani, sekelas bersama mereka, bahkan duduk sebangku dengan mereka ya. Tidak bisa saya lepas dari mereka. Yang bisa saya lakukan adalah berakhlak mulia di hadapan mereka dan berajak dialog dialog dengan tenang dengan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati mereka. Siapa tahu dengan satu kalimat minimal membuat mereka rancu dengan agama mereka atau bahkan kemudian Allah beri hidayah sehingga memeluk agama Islam yang penuh rahmat ini. Jadi dakwah tetap berjalan, adapun caranya eh, insya Allah masing-masing berusaha untuk melakukan jalan yang terbaik dan itu kembali sesuai dengan kondisi masing-masing orang yang kita hadapi. Ya Allah taala Nah, kemudian eh, berkaitan dengan yang kedua, ya. Halo Ustaz apakah ada uzur kebodohan dalam kesyirikan ya. Demikian juga status orang tua Nabi. Tadi telah kita jelaskan secara panjang lebar dalam ceramah kita ya. Bahwasanya eh, pendapat yang rajih alul fatrah itu yang tidak sampai kepada mereka dakwah Islam, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih dari riwayat Imam Imam Ahmad. Apa yang dimaksud al-fatrah itu orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka. Terserah apa agama mereka, apakah mereka beragama animisme, penyembah arwah, atau mereka tidak beragama sama sekali, atau mereka beragama Hindu, beragama Buddha, atau beragama Nasrani, beragama Yahudi ya. Kalau memang benar-benar tidak sampai kepada mereka dakwah, sementara mereka sudah berusaha mencari kebenaran dan tidak sama-sama sama sekali tidak mendapatkan dakwah, tidak sampai kepada mereka dakwah, maka orang seperti ini tidak bisa kita hukumi Eh, di akhirat kelak bahwasanya mereka pasti masuk neraka. Tidak bisa kita hukumi demikian. Karena hadisnya jelas tadi, hadis riwayat Imam Ahmad. Ada alul fatrah yang tatkala Allah tanya kepada mereka, uh, tanya kepada dia, kenapa tidak masuk Islam? Kata dia, bagaimana saya masuk Islam? Tidak ada Rasul yang sampai kepadaku. Ya, dan di antara uh, maksud Rasul itu adalah dakwah Rasulullah, dakwah dakwah para Rasul. Tidak sampai kepadanya dakwah, bagaimana dia masuk Islam? Orang sepertinya tidak bisa kita vonis bahwasanya dia pasti masuk masuk neraka. Kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hukum dia di dunia, dia orang kafir. Karena tidak memeluk agama Islam, dia orang kafir. Kalau dia meninggal, tidak boleh dikuburkan di pekuburan orang muslim. Kalau dia menikah, tidak boleh kita nikahkan dengan uh, wanita muslimah. Kalau dia memotong sembelihan, tidak boleh kita uh, makan sembelihannya kalau dia bukan dari ahlul kitab, ya. Akan tapi ya, apakah dia diazab di akhirat atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hukum dunia dia adalah orang orang kafir. Allah taala alam bisawab. Tapi Ustaz, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dan eh, ini merupakan eh, pertanyaan yang dijamak dari pertanyaan Ibu Nani tadi mengenai eh, bagaimanakah hukum dari eh, anggota eh, firqah-firqah sesat yang Eh, dalam kondisi uh, terkungkung oleh bacaan-bacaan yang mereka baca dari ustadz-ustadznya atau dari kalangan mereka sendiri sehingga uh, tidak uh, tidak mampu untuk melihat kebenaran yang sebenarnya dari Islam ini. Apakah ada uzur dalam hal ini bagi mereka? Jazakumullahu khairan. Para pendengar dari roh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah uzur adalah masalah yang gaib. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kasih kaidah ya kita kasih faedah. Kalau seorang sudah berusaha mencari kebenaran, namun ternyata pintu-pintu kebenaran tertutup, tidak berkesempatan untuk mengenal kebenaran, ya, atau sampai kepada dia tentang Islam, tentang ahlu sunnah misalnya dalam keadaan yang buruk dengan pemberitaan yang sangat buruk, sehingga akhirnya memalingkan dia dari e, untuk mempelajari ahlu sunnah karena dia dengar ahlu sunnah misalnya teroris ternyata tidak benar ahlu sunnah adalah demikian demikian maka bisa jadi, saya katakan bisa jadi dia beri udur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berusaha mengenal kebenaran, berusaha mencari kebenaran. Dan bahkan tatkala sampai uh, ahlu sunnah, dakwah sunnah kepada dia sampai dalam keadaan musyawwahah, dalam keadaan apa? tercemar. Sehingga dia menyangka ahlu sunnah seperti itu adalah teroris dan macam-macamnya, padahal tidak tidak benar. Orang seperti ini mudah-mudahan Allah kasih kasih udur. Ya. Tapi kalau ternyata sudah ada pintu kebenaran, celah untuk mengenal kebenaran. Ya namun dia tetap ikrar, tetap berpaling, ya. Sudah dikasih buku tidak mau dibaca, ya. Sudah ada radio misalnya tidak mau dia dengarkan, tidak mau sekali-sekali ngecek benar atau tidak, ya. Sekali-sekali dia malingkan dirinya atau mengikut hawa nafsunya, ya. Ah, kalau saya ikut manhaj al-sunnah nanti saya akan terkekang misalnya. Maka orang sebenarnya tidak akan ada uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menghukum zahirnya di dunia ini. Seperti tadi kita katakan orang-orang kafir, hukum zahir di dunia mereka kafir. Tapi bagaimana di akhirat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu mana si fulan yang berhak dapat uzur, mana yang tidak berhak dapat uzur. Demikian juga firqah-firqah yang yang menyimpang ya. Kita kita hukum di dunia ini bahwasanya mereka termasuk firqah-firqah tersebut. Adapun apakah mereka diberi uzur oleh Allah di akhirat kelak, itu adalah hal yang gaib yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala karena yang mengetahui tentang hakikat orang tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berusaha atau tidak, Apakah memang dia sudah berusaha kemudian terhalangi atau tidak? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya dari eh, pendengar pesan singkat kembali dari Pak Ahmad di uh, Jakarta. Ustadz uh, mengenai uh, kata Yahudi uh, yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu uh, berasal dari uh, sebuah sifat ataukah nama dari uh, dari seorang hamba Allah. Demikian jazakallah khairan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Eh, mengenai penamaan Yahudi ada beberapa pendapat di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan bahwanya bahwasanya Yahudi itu berasal dari uh, Arab, bahasa Arab yang al-hud dalam hud dalam bahasa Arab artinya taubat dan kembali ya. Ya, taubat dan kembali artinya uh, ya, Yahudi adalah bahasa Arab yang dia asalnya berasal dari bahasa Ibrani. Ya. Namun diambil apa diadopsi oleh bahasa Arab sehingga akhirnya menjadi bahasa Arab. Namun asalnya dari bahasa Ibrani. Yang dalam bahasa Arab Yahud itu atau Hud itu artinya e, taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala e, di mana Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, "Inna hudna ilaik." Itu kami kembali kepada engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian uh, ada yang mengatakan bahwasanya Yahudi itu nisbah kepada seorang yang bernama Yahuda. Ya. Bernama eh, seorang yang bernama Yahuda, salah seorang keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Atau ada yang mengatakan nisbah kepada penyandaran kepada negara atau kerajaan Yahuda yang dulu berada di Palestina. Ya. Akan tadi Allah taala Allah Allah taala alam bisawab ya. Eh, ya, enam Saya tidak bisa merojikan, tidak bisa merojikan salah satu dari kedua pendapat tersebut, ya, tentang asal muasal penamaan Yahudi. Ya. Akan tapi uh, yang agama Yahudi adalah orang-orang yang menyangka mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam ya. Adapun Israel sebagaimana saya jelaskan Israel adalah Yakub alaihissalam. Adapun penamaan Yahudi asalnya mana yang lebih benar Allah taala alam bisa saya tidak tahu. Nah, hmm. eh, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang eh, datang dari pesan singkat kembali dari Umu Sela di Bekasi Timur. Ustadz ada yang eh, menyatakan dari salah seorang tokoh agama bahwasannya panggilan ya ahlal kitab di dalam Al-Qur'anul Karim juga termasuk ke dalam umat Islam. Apakah hal ini benar dan apa konsekuensi dari hal ini? Jazakallah khairan. Uh, kita bahas nah, itu orang yang punya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam termasuk orang-orang yang memiliki kitab suci. Akan tetapi kita berbicara dengan suatu mustalah, suatu istilah, istilah syar'i. Ahlul kitab diistilahkan dalam syariat Islam adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Tidak pernah diistilahkan dalam syariat Islam ahlul kitab adalah orang Islam, tidak ada tidak pernah disebutnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita ahlul kitab. Tidak ada ahlul kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna ladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikin. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitab dari orang-orang ahlul kitab siapa? Bukan orang Islam tentunya, maksudnya orang Yahudi dan dan Nasrani. Wal musyrikin. Siapa musyrikin? Orang-orang musyrikin Arab. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dalam istilah membedakan antara musyrikin dan ahlul kitab yang dua-duanya berkumpul dalam kekufuran. Istilah musyrikin maksudnya kepada musyrikin maksudnya kepada orang-orang penyembah berhala. Meskipun kita tahu Yahudi dan Nasrani juga musyrikin, tetapi tatkala kita bicara tentang istilah, ya, istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an musyrikin ya diistilahkan dalam ayat ini adalah untuk uh, orang-orang uh, penyembah berhala. Adapun ahlul kitab kepada Nasrani dan Yahudi. Makanya Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Maksudnya apa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani, bukan orang Islam. Ya, jadi kita terkala bicara dengan mustalah, istilah kita mengikuti istilah syar'i dan ahlul kitab tidaklah diistilahkan kecuali kepada uh, Yahudi dan dan Nasrani. Orang Islam tidak masuk dalam ahlul kitab. Kaum muslimin disebut dengan kaum muslimin. Allah taala bisawab. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon. Kami persilakan untuk Anda yang akan bertanya kepada Ustadz secara langsung. Di kesempatan siang hari ini Anda bisa hubungi kami di 0218236543 dan uh, juga uh, masih tersisa waktu bagi kita untuk ke eh, depan 5 menit terakhir. Kami persilakan di 0218236543. Kami angkat untuk yang berikut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Sam Cinere. Nah, silakan Bapak. Itu ada kisah pezina yang menolong anjing yang kelaparan masuk mau masuk surga itu bagaimana itu kisahnya itu? Apa betul itu atau Israeliat bagaimana itu? Terima kasih Bapak Syam. Kami persilakan Para pendengar radio yang dimulakan oleh Subhanahu wa taala, hadisnya hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya kata Rasulullah sallam bainama kalbun yutifu bi ruqyatin kada yaqtulu al-atash isra'athu baghiyun baghaya bani Israil fa fanazat muqaha ya fasaqathu ghafara Allahu lahu fa ghafara Allahu laha bihi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ada seekor anjing yang berputar-putar di sebuah sumur ya hampir-hampir dia mati kehausan ya hampir-hampir mati kehausan dia sudah melihat sumur namun dia tidak bisa mengambil air tersebut karena dalam akhirnya seorang wanita pezina ya uh, dari kalangan ahli kitab dari Bani Israel maka dia pun kasihan terhadap anjing tadi kemudian meminumkan memberi air minum kepada anjing ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa wanita ini ya ya gara-gara eh, dosa-dosa uh, wanita ini gara-gara apa yang telah dia lakukan terhadap anjing tadi ya. Tentunya ikhwani fil ini adalah uh, wanita pezina di zaman Bani Israel yang masih di atas tauhid, tidak melakukan kesyirikan, akan tapi melakukan dosa besar yaitu perzinahan ya. Sudah kita katakan bahwasanya di antara Bani Israel ada yang masih e, beragama lurus dan ada yang telah menyimpang. Adapun wanita pezina ini ya, dia tidak melakukan kesyirikan hanya saja dia terjerumus dalam kemaksiatan dosa besar yaitu e, yaitu dia telah melakukan perzinahan. Dan dengan amal yang telah dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan dengan memberi makan, minum kepada seekor anjing, Allah menjadikan itu sebab sebagai sebab terampunnya dosa dosa-dosanya. Hal ini telah dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam uh, <clears throat> Minhajus Sunnah ya, bahwasanya tidak semua orang yang melakukan amalan seperti dilakukan oleh wanita pezina ini, maka natijahnya sama, hasilnya sama. Artinya kalau ada orang berzina, saya berzina. Kalau gitu supaya dimaafkan, saya minumin anjing ya, kasih minum anjing. Ya. Tidak semua orang seperti itu. Karena hal ini kembali kepada keimanan dan keikhlasan yang terdapat pada hati wanita tersebut ya. Di antaranya disebutkan bagaimana keikhlasan wanita ini, yaitu tatkala dia menolong anjing tadi, dia uh, tidak ada yang melihat dia beramal, tidak ada yang melihat dia, menunjukkan dia itu ikhlas. Yang kedua, dia tatkala menolong anjing tadi, dia harus turun ke dalam sumur sambil memegang menggigit uh, sepatunya kemudian turun ke dalam sumur kemudian ambil air kemudian manjat lagi sumur dan itu pekerjaan yang berat bagi seorang wanita yang dia tidak lakukan kecuali dia ikhlas menunjukkan keikhlasannya yang ketiga dia sama sekali tidak berharap rasa terima kasih dari anjing tersebut ya dia benar-benar makhluk yang hina kemudian dia beri minum semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan dan keimanannya maka Allah pun mengampuni uh, dosa-dosanya dan tidak semua orang yang minumkan anjing kemudian diampuni dosa-dosanya, tidak semua karena masalah hati adalah masalah yang gaib yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita tidak jangan kita heran tatkala Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya para sahabat mereka amalan mereka kecil namun pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, "Lau anfaqa uh, ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mud ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kata Rasulullah SAW, kalau ada seorang salah seorang di antara kalian berinfak dengan uh, emas sebesar gunung Uhud ya, yang gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo, kemudian lebarnya entah berapa kilo, intinya jutaan ton mungkin atau ribuan ton emas kita sumbangkan karena Allah Subhanahu wa taala kata Nabi, tidak sama dengan infak seorang sahabat, sahabat Nabi yang berinfak dengan segenggam gandum atau segenggam korma. Tidak juga setengah genggam, setengah genggam uh, korma ya, atau setengah genggam gandum. Apa mau disamakan antara gandum dengan emas? Tidak ada bandingannya sama sekali. Namun amalan kecil yang dilakukan oleh sahabat, ya, emas apa korma atau gandum yang hanya satu mut atau hanya satu genggam, itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sekedar amalan yang dilakukan, tapi tatkala dia beramal, keimanan yang terdapat dalam hatinya. Karena keikhlasan yang terdapat dalam hatinya, ya. Sehingga mereka ditinggikan pahala mereka karena apa yang ada dalam hatinya, ya, apa yang dalam hatinya. Bagaimana mereka e, bisa bagaimana mereka bisa disamakan dengan kita para sahabat. Mereka melihat langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diajar langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ikut peperangan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita hanya mendengar, hanya menghayal. Tidak akan sama keimanan mereka dengan keimanan kita. Tidak sama orang yang melihat langsung dengan mendengar. Tidak sama orang yang ikut serta merta dengan orang hanya menjadi penonton. Tidak sama para sahabat dengar langsung dengar langsung melihat Nabi langsung ikut serta dalam peperangan beliau, ikut serta dalam dakwah beliau. Tentunya keimanan mereka sangat luar biasa. Oleh karenanya amalan yang sedikit bisa jadi nilainya sangat besar di sisi Allah sehingga uh, sedekah yang mereka berikan meskipun hanya segenggam gandum lebih tinggi nilainya daripada kalau kita kalau kita kita ini menyumbangkan emas sebesar gunung Uhud. Dan fadlullah yu'tihi man yasha itulah karunia yang Allah berikan kepada para sahabat. Demikian juga eh, wanita dari kalangan Bani Israel ini yang kemudian dimaafkan oleh Allah karena meminumkan seekor anjing. Dia bukan wanita dari Bani Israel yang melakukan kesyirikan tidak, ya karena kesyirikan tidak bisa diampuni. Ya, akan tetapi eh, dia itu eh, diampuni karena melakukan dosa besar yaitu berzina dan ternyata dia melakukan satu amalan yang kelihatannya sederhana akan tapi karena apa yang terdapat dalam hatinya berupa keikhlasan dan keimanan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa besarnya yaitu zina. Allah taala alam bisawab. Tapi bisa uh, tampaknya ini ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Ismet di Narogong yang sudah masuk Ustaz ya. Kami angkat. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ismet. Uh, ini saya mau nanya mengenai uh, ayat 102 surat Al-Baqarah. Ya. Halo? Ya, enam, silakan. Ya. ya. Surat uh, eh, 102 surat Al-Baqarah uh, mengenai di situ ada uh, kalimat uh, ah, malaka ini. Malaka ini ini saya belum mengerti apakah itu raja, apakah itu dua orang malaikat. Soalnya begini kalau sekiranya Harut dan Marut itu dikatakan malaikat, sedangkan buat pemimpin kamu tidak ada harus dari bangsa kamu sendiri. Uh, yang saya tanyakan di sini uh, Harut dan Marut itu apakah malaikat, apakah jin, apa setan itu? Itu aja pertanyaannya, Pak. Terima kasih untuk Pak Ismet. Kami persilakan. Uh, para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya uh, terus terang saya sudah membaca tentang ayat ini. Uh, akan tapi saya belum apa tidak bisa menjawab untuk saat ini. Saya butuh merajah lagi tentang tafsiran tentang al-malakain di sini ya apakah raja atau malaikat ya. Allah taala alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya saya akan menjawab pertanyaan ini. Allah taala alam bisawab. Nah, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas uh, kajian kita di siang hari ini dan mungkin ada satu penutup untuk uh, menutup perjumpaan kita silakan Ustaz. Uh, demikian saja para pendengar radio Raja yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala apa yang kita uh, bisa sampaikan pada kesempatan kali ini ya sebagai kesimpulan sebagaimana tadi Ana telah sampaikan bahwasanya Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu masa di mana masa yang sangat buruk atau dikatakan super buruk di mana uh, Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada penduduk bumi seluruhnya baik orang Arab maupun selain Arab uh, yang seluruhnya terjerumus dalam kesyirikan dengan berbagai macam model kesyirikan bahkan terutama di Jazirah Arab benar-benar terjadi eh, merupakan pusat ke, ke, kerusakan baik dari sisi akidah maupun sisi sisi moral sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu dari sisi akidah di situ ada agama Yahudi ada agama Nasrani ada agama Majusi ada yang menyembah uh, matahari ada yang menyembah patung ya dari sisi akhlak terjadi perzinahan dengan berbagai, berbagai macam modelnya kemudian anak wanita di, dibunuh hidup-hidup kerusakan moral yang sangat luar biasa dan kerusakan akidah yang sangat luar biasa sehingga tepatlah uh, tepatlah saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan uh, apa uh, cahaya yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melihat ini semua maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah merasakan nikmatnya tauhid dan telah merasakan moral yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kita kalau dulu hidup di zaman seperti itu ya? Apakah kita menjadi pengikut Rasulullah atau bahkan kita menjadi kafir kepada Rasulullah? Kita tidak tahu. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala eh, apa namanya eh, menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrigado.